Sallallahu Alaihi yang telah diwariskan oleh beliau kepada para ulama lian ulama awarasatul anbiya dikarenakan para ulama itu adalah pewarisnya para nabi maka barang siapa mengambil ilmu dari para ulama niscaya dia telah mengambil ilmu ilmu yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azakumullah. Untuk menjalankan amanah ilmu sebagaimana telah antum sekalian ketahui kita kaum muslimin khususnya salafiyin di bumi Indonesia ini baru saja didatangi oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah pewaris para nabi yang jauh datang ke negeri kita ini guna menyampaikan nasihat menyampaikan ilmu mengajarkan kepada kita kitabullah dan menerangkan kepada kita makna daripada hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Maka dalam bentuk syukur atas nikmat itu kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kepada ikhwah sekalian azakumullah nasihat yang sangat berharga dari salah satu ulama yang telah hadir ke negeri kita ini yaitu Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala yang mana beliau selain menyampaikan daurah nasional yang dihadiri puluhan ribu kaum muslimin Beliau juga menyampaikan daurah untuk para asatidah. Yang beliau sampaikan beberapa hari membedah pelajaran dari kitab-kitab yang beliau kaji di tahun yang lalu yaitu melanjutkan syarah Al-Baiquniyah yang juga di antara pensyarahnya adalah beliau sendiri dengan satu buku yang tebal. Kemudian kitab Manhajus Salihin, al Al-Allama As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang untuk tahun ini beliau berkesempatan membedah kitab Sodak dan bab fi nisa Ikhwan ketika beliau menyampaikan kajian ilmu itu di depan para asatidah. Ketika beliau menyampaikan berkenaan dengan bab Ikhratun Nisa, bagaimana etika bergaul yang baik dengan para istri. Begitu pula istri dengan suami. Di akhir satu pembahasan kurang lebih satu jam lamanya Beliau menyempatkan diri memberikan nasihat penting yang keluar dari topik pembicaraan yang beliau ingin menyampaikan kepada kita apa yang beliau rasakan dari pedihnya dan sakitnya melihat fenomena perpecahan dakwah, kericuhan, perselisihan yang kata beliau dua tahun belakangan ini kehadirannya ke negeri ini selalu muncul muskilah, masyakil dakwah yang sepertinya tidak henti terus menerus terjadi di tengah salafiyin alamil furqah inilah sakitnya perpecahan jeleknya perselisihan yang ini harus diobati karena ini bukan bukan para ikhwah diingatkan oleh beliau ini bukan ciri-ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, ahli ikhtilaf. Nah, mereka itu orang yang selalu bersatu mencintai untuk bersama di atas al-haq. Itu ahli sunnah wal jamaah. Al-furqah wal ikhtilaf, perpecahan, perselisihan itu ciri-ciri ahli bidah. Bukan dari ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Beliau ingatkan ya kok. Karena untuk hari ini dua nasihat penting dari dua pertemuan itu yang akan saya sampaikan ke jamaah sekalian. Semula ketika beliau menyampaikan nasihat pertama, saya melihat inilah nasihat yang saya rencanakan dan langsung saya nukilkan kalimat-kalimat yang beliau sampaikan ke dalam kertas. Tetapi di akhir beliau akan meninggalkan kita. Beliau berkesempatan di tanggal 29 Juli Pagi hari itu beliau berkesempatan memberi kembali nasihat yang juga begitu penting. Menyambung nasihat yang lalu. Yang ternyata juga luar biasa. Teguran-teguran yang begitu tulus dari seorang alim. Alim bin ulama ahli sunnah insya Kepada para salafiyin umumnya. Dan kepada para dua, kepada para da'i, para asatidah khususnya supaya mereka menyadari betapa pentingnya dakwah ini, betapa agung dan luhurnya dakwah Rasulullah ini yang tidak sepatutnya dirusak oleh siapapun yang ingin mengacaukan persatuan dakwah selebihnya. Dan beliau ingatkan di antara nasihat pentingnya. Beliau berkata, syukurilah ayuhal ikhwah ni'mat sunnah. Syukurilah kita hari ini diberi Allah nikmatus sunnah. Bangsa ini, negeri ini, kata beliau. Jutaan. Ratusan juta penduduknya, muslimin. Kam minhum berapa banyak dari muslimin ini yang Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka as-sunnah kita sadari itu ya Allah. Tapi begitu beliau ucapkan kalimat itu lagi, kita seperti baru tersadarkan kembali. Memang ternyata masih terlalu sedikit kaum muslimin negeri ini khususnya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka hidayah ila sunnah. Ayolah, tidakkah bisa ini disyukuri kata beliau? mensyukuri nikmat sunnah itu dari ahliha sedikitnya sedikitnya ahli sunnah itu tidakkah bisa disyukuri ini di antara antaqqa sebab sababin yusabbibul furqah tidakkah bisa atau malah bentuk kita syukur atas nikmat ini malah kita tebar sebab perpecahan bukan kita tutup segala sebab perpecahan itu kita tutup ayo lewat Segala sebab kerusakan, perselisihan, cekcok di antara selebihi itu ditutup wujud syukur atas nikmat ini. Kita yang hadir ya Allah. ketika dakwah umum itu puluhan ribu. Ratusan orang ketika dakwah tidak. Banyak sepertinya, tapi bandingkan dengan rakyat Indonesia. Berapa persen itu? Tidakkah ini nikmat azimah, nikmat besar? Ini nikmat mahal yang dikaruniakan Allah. Ternyata Walhamdulillah kita termasuk dari mereka yang dikaruniakan Allah nikmat itu. Oleh karena itu para ikhwah diungkapkan oleh ulama bisyukri tadumun ni'am dengan mensyukuri sebuah nikmat niscaya nikmat itu akan terus bertahan bisyukri tadumun ni'am kalau mau bertahan nikmat besar ini disyukuri kata beliau bukan syukur harus dengan lisan fakat dengan kita ucapkan, saya bersyukur kepada Allah. Allah beri hidayah, sunnah kepada saya. Tidak. Tetapi asyukru tabunu bil lisani wa bil qalbi wa jawari. Dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Begitu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan kalimat-kalimat kosong yang kita sampaikan tapi dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata beliau Allah berfirman memang sedikit dari hambaku yang tahu bersyukur kepada Nikmat Allah ayuhal ikhwatal kiram yang diberikan kepada hambanya dibagi dua kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala An-ni'matu ni'matan. Nikmat itu ada dua. Yang pertama nikmatul mutlak, nikmat yang mutlak. Dan yang kedua wa nikmatul muqayyadah. Nikmat yang ada terkait dengan sesuatu. Apa maksud nikmatul mutlak dari ucapan Imam Ibnu Qayyim ini rahimahullahu taala? Kata Syekh, yaitu al ila al Islam wa sunnah. Nikmat mutlak itu maknanya kita diberi Allah hidayah kepada Islam dan sunnah. Dan ini tidak sembarang orang diberi Allah nikmat seperti ini. Adapun yang kedua, wa ni'matul muqayyadah. Itulah nikmat yang diberi Allah kepada mayoritas hamba-hambanya seperti nikmat sama wal basar mendengar, melihat. Ini diberi Allah kepada banyak dari hamba-hambanya. Kalau begitu, anwar ikhwah kata Syekh, di diri kita kedua nikmat itu ada. Secara nikmat untuk kita diberi Allah nikmat pendengaran, penglihatan, nikmat bicara, nikmat berpikir. Sekarang Allah beri lagi kepada kita nikmatul mutlaqah. Hidayah kepada Islam, kepada sunnah. Ini tidak murah, ayuhal ikhwah. Beliau suruh kita bandingkan keberadaan kita selebihin dengan miliun kata beliau, jutaan kaum muslimin Indonesia khususnya berapa persennya. Maka sungguh sebagai seorang ulama tempat mengadunya kita yang banyak problema, banyak masalah dalam dakwah ini. Beliau merasa pedih menyaksikan problematika dakwah selebihnya khususnya di negeri ini yang tak kunjung membaik dari tahun lalu sampai tahun ini yang terus perpecahan-perpecahan perselisihan terjadi di antara selebihnya Perselisihan ya kuat. Itu memang satu hal yang lumrah terjadi. Salah dari salah satu selebihin dalam bertindak di hidup sehari-hari yang dijalaninya itu lumrah. Tetapi yang jadi masalah bagaimana mensikapi kesalahan ini. Itulah salah satu penyebab kata beliau tidak arif dan bijaksana mensikapi penyelisihan yang dilakukan seorang muslim yang menyebabkan timbulnya perpecahan, kerusakan, pertikaian di antara kita. Ayo ikhwah, azakumullah. Kita ini, kata beliau, akan terus baik. Mazil Nabi Khairin. Kita akan terus baik insya Allah. Selama kita selalu menjaga tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Selama kita menjaga terus saling saling nasihat menasihati dengan kebenaran, dengan kebenaran dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Kita akan selalu baik sepanjang sikap ini kita jaga. Tawasau bil haq, tawasau bil Beliau ingatkan, al-mar'u yahtaju ila mu'in wa ila man kita ini manusia. Semua kita butuh teman yang bisa menolong kita. Kita butuh kawan yang bisa bimbing menegur kita. Kita bukan orang super. Saya katakan kita bukan orang super. Semua kita butuh itu. Ila mu'ilin wa ila Siapa Siapapun kita. Alim pun dia. Alim min ulama ahli sunnah dia butuh teman butuh kawan sahabat yang bisa membimbingnya karena kita manusia tempat salah ayo halo siapa di antara kita tak punya salah kita manusia tempat bersalah Makanya kita tidak mungkin sendiri dalam jalani dakwah ini. Beliau ingatkan, ma ya'kulu zibu al-ghanam al ba'in. Serigala itu suka makan kambing yang menjauh dari gerombolannya. Ya'kulu zibu al-ghanam al ba'in. Serigala itu kata Syekh, itu selalu mengincar kambing yang menjauh dari gerombolannya. Dan sungguh wasyirqanu minal wahidi qaribun wa minasnaini ab'ad. Syaitan itu terhadap orang yang sendirian dia lebih dekat. Kalau sudah dua dia lebih menjauh. Tiga lebih menjauh lagi. Kalau kita ramai banyak dia lebih jauh lagi. Karena dia tahu ketika kita semakin sedikit, semakin menyendiri, dia lebih mudah merusak kita. Begitulah para ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah jamiah. Inilah dakwah selebihnya. Inilah nikmat azimah, nikmat sunnah mahal untuk kita hargai dengan apapun. Yang ternyata kita, walhamdulillah, wa nashkurullah azza wa jalla, ala hadhi ni'mah, kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Dan kita mohon sama Allah, jangan dicabutnya nikmat ini dari kita. Karena mahalnya ini, ayuhal ikhwah, Apakah nikmat seperti ini tak kita syukuri? Atau apakah bentuk syukur kita atas nikmat ini dengan memporak-porandakan dakwah ini dengan jahatnya lisan kita, jahatnya ulah kita? Apa begitu cara bentuk syukurnya kata Syekh? Itukah syukur ya kok? Itukah syukur atas nikmat besar ini? Ekspresi marah beliau begitu nyata ayolah ikhwah ya jamaah yang mulia di majlis ketika beliau sampaikan nasihat ini. Karena memang dari dulu kala para ulama sunnah itu membenci perselisihan dan perpecahan. Yang suka perselisihan perpecahan itu bukan ahlu sunnah. Itu khasnya ahlu bid'ah. Hobinya mereka memang berpecah dan berselisih. Maka bukan ahli sunnah namanya walau menjerit dia dengan lolongan yang tinggi. Dia menjerit mengatakan saya di, saya sunni. Tapi kalau ulahnya, hodi dan senangnya membuat al-furqatu wal ikhtilaf baina ahli sunnah baina salafiyin hobinya ya kuah membuat perpecahan, perselisihan, percekcokan di tengah ahli sunnah selebihi. Ini bukan ahli sunnah ini namanya. Kau muslimin azakumullah, al kiram barakallahu fikum. Begitulah yang beliau rasakan sebagai ulama. Pedihnya melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita kaum muslimin salafiyin ini khususnya pengaduan demi pengaduan laporan demi laporan diterima telinga beliau subhanallah Rasulullah kata beliau sallallahu alaihi wasallam bukankah kita ingat beliau selalu menyuruh kita bitaswifis bitaswiyatis subuh Lupakan kita itu yang kuat. Apa faedah dari itu coba kata beliau. Beliau dalam sholat menyuruh kita luruskan, rapatkan sah, sudul halal. Untuk apa kata beliau? Lihat kelengkapan hadisnya supaya jangan menyelip syaitan di antara kalian yang membuat berselisih hati kalian. Itu fi sholat, fil ibadah, fil mahbah. Itu dalam sholat, dalam ibadah mahbah. Rasulullah khawatirkan syaitan masuk di antara barisan staf kaum muslimin di sholat mereka. Lah bagaimana di luar itu ya Allah? Subhanallah. Itulah ulama. Mereka melihat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu faedah besar Rasulullah inginkan kita jaga, jaga persatuan hati, jaga. Sampai urusan sholat dalam sholat pun beliau tidak inginkan syaitan bisa nyelip masuk di antara dua muslim yang sedang beribadah kepada Allah di tengah-tengah itu dia masuk merusak hati mereka. Apakah ini pesan sederhana ya? Apakah ini pesan ringkas dalam arti pesan yang kurang berbobot di rasa kita. Tidak, ini pesan besar. Hikmah besar di balik pesan Rasulullah itu. Sehingga kata beliau, "Falwajibu 'ala muslimi salafi ayyahisu 'ala saddil khalali wa 'adami tarki hurujatin lisyaitani liyadkhul wa yufsidu da'wah." Kata beliau, kalau begitu wajib bagi muslim salafi Bersemangatlah dia menutup segala celah-celah yang bisa merusakkan persatuan mereka. Dan jangan sekali-kali dia tinggalkan ada tempat untuk syaitan masuk dan merusak dakwah ini. Teringat betul saya waktu begitu mendengarkan kalimat nasihat ini apa yang laris terjadi bukan di kota kita ini apa, Bukan di Sumatera ini, tapi hampir di seluruh pelosok Indonesia. Hampir. Satu hobi yang memang sulit sekali diobati di kalangan selebritis. Hobi menyadur berita yang di situ terkandung kabar kekacauan perselisihan atau percekcokan yang terjadi dalam dakwah. Hobi menyadur berita begitu. Padahal dia harusnya melihat ini sesuatu yang harus dibuat. Ini sesuatu yang harus dihentikan. Harus dibungkam ini si pembawa berita. Tapi tidak. Dikorek, dikorek terus. Apa kabar yang terjadi baina Allah, wa bulan? ada apa ada apa wala haula wala quwata illa billah hada sabah ya kuat kata beliau ini kebodohan ini kata beliau jahlul mahab ini kebodohan murni mana selebi bukan ini sikap selebi jarang ayuhal ikhwah jarang kita dapati ijtama asnan huwa ma fihi berkumpul dua orang dia dengan saudaranya yatahaddatsan 'anil ilmi ketika kita mendengarkan sambil lewat kedua-duanya berbicara tentang ini, apa hukum ini apa hukum itu bagaimana fatwa tentang hukum ini tentang hukum itu jarang tetapi kalau berkumpul dua atau lebih di antara selebihin yatahaddatsun aw yatahaddatsani 'anil fitnah. Tak ada lain kecuali obrolan tentang fitnah. Tidak akan malu manusia begini aku salafi ya Salafi apa? Salafi apa ini? Sedangkan ciri khas dari dakwah salafiyah kata beliau jam'ul kalimat wal ikhtilaf wa ta'atu bima bainahum. Allah Subhanallah. Nasihat besar mukul kepala kita yang mendengarkannya hari itu. Itu ciri khas dakwah salafiyah jam'ul kalimat mempersatukan kalimat salafiyin at-ta'aluf wa ta'atu fi mereka saling mencintai saling mengasihi menyayangi di antara mereka Bukan seperti yang banyak terjadi hampir-hampir di seluruh pelosok tanah air kita ini. Di mana ada selebihin. Kalau kita sudah komunikasi dengan para duat dari setiap daerah. Selalu saja. Pembahasan paling hangat, paling laris di pasaran. Baik al di antara teman-teman kita jalabiyin. Tidak lain masalah itu fitnah Syekh Fulan wa Syekh Adam. Apa kata Syekh Fulan tentang Syekh Anda? Wa Ustaz Fulan tentang Ustaz Anda? Masya Allah. Hakada da'wah. Ini da'wah yang mana Ini dakwah salafiyah. Ya. Jangan rusak dakwah ya Allah. Nikmat ini terlalu mahal, mahal sudah. Kalau cuma orang Indonesia satu masjid agung Bantul saja banyak betul kita. Tapi umat rakyat Indonesia ini berapa kali lipat dari puluhan ribu yang hadir dari Salafiyin hari itu. Sedikit. Tidak akan muncul di dada kita rasa syukur kita termasuk dari al-qillah yang sedikit ini yang Allah katakan memang sedikit hambaku yang bersyukur itu tidak akan muncul di dada kita rasa gembira. Subhanallah walhamdulillah. Ini nikmat besar diberi Allah ke saya. Di saat kita mendengarkan kalimat-kalimat nasihat ulama, pembacaan hadis-hadis Rasulullah, di luar sana orang sedang bergelimang dosa dengan kesibukan dunia. Enggak Allah beri hati mereka terbuka ke sunnah ini. Maka ini murah, ayuhal Nikmat ini murah. Itu yang beliau tekankan sebelum beliau ingatkan kepada kita mensikapi kesalahan yang terjadi di antara sesama ahli sunnah. Fasyukurullah azza wa jalla. Syukurlah sama Allah. Bersyukur terus. Seharusnya kalau kita sibukkan sebagaimana kata beliau, kita sibukkan Hari-hari kita dengan mengurusi diri kita, perkembangan, perubahan, taubat kita ke sunnah ini, kita sudah amalkan apa, kita sudah kerjakan apa, kita sudah tinggalkan apa dari dosa. Kita sudah benahi apa, kita sudah perbaiki apa dari anak istri kita. Itu sudah menghabiskan waktu kita. Menghabiskan waktu kita. Naam para dokter. Itu membuat tidak tersisanya waktu kita untuk memikirkan fitnah. Wallahi wallahi. Sungguh demi Allah. Membenahi diri kita adalah satu pekerjaan yang besar, yang berat. Kita ini adalah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah yang selalu buat salah kepadanya. Kita ini orang-orang yang penuh dengan dosa, ya Orang yang harus berbenah diri sepanjang hari. Andai kata tidak ada hak badan kita, ini karena saya ini apa? Ya Andai kata tidak ada hak badan kita untuk tidur di waktu malam, ini saya malam pun harusnya kita habiskan untuk membenahi diri ibadah kepada Allah. Andai tidak ada hak tidur di waktu malam, Harusnya malam kita habiskan untuk bertaubat istighfar kepada Allah. Tapi karena ada hak badan yang Rasulullah pun tidak izinkan kita untuk melalaikan hak badan kita. Aku tidur, aku sholat juga kata Rasul. Masya Allah, ya Nasihat yang luar biasa. Jadi ini yang perlu saya ingatkan kepada jemaah sekalian rahimakumullah. Untuk mengingatkan kita apa landasan pikir yang beliau rasakan untuk menyampaikan prinsip-prinsip nanti yang akan kita bahas? Karena beliau sangat melihat kerusakan ini terjadi khususnya di tengah kita. Sungguh, perbuatan yang sangat berbahaya. Ikhwan, para jemaah yang mulia. Saya tambahkan, dari nasihat beliau, beliau ingatkan kepada kita, unduril jazair. Lihatlah kisahnya negeri al Aljazair. Kalian tahu sama beliau, kalian tahu apa yang Allah Subhanahu berikan kepada mereka. Karena min khairi biladil Antum tahu ikhwan apa itu al Aljazair? Termasuk kategori negeri terbaik di muka bumi. dulu kata Syekh subhanallah sunnah sunnah sunnah negara sunnah tulabul ilm di mana-mana ilmu halaqatul ilm subhanallah Aljazair siapa yang mungkin itu termasuk dari negeri terbaik di muka bumi karena khairu biladil ard tapi coba lihat Coba lihat kata beliau. Setelah mereka menjadi negeri terbaik, dakwatan wa sunnatan wa tamasukan wa nusratan lil Dakwahnya, sunnahnya, berpegangnya kepada sunnah. Bagaimana tertolongnya sunnah al-haq kuat di sana. Dan bagaimana mereka dibimbing langsung sampai mereka fanatik luar biasa kepada Asyik al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ikhwah tahu sampai-sampai kata Syekh Abdullah bukhari Syekh Al-Albani menurut mereka Al-Jazairiyun al salafiyun itu cakap Syekh seperti Nabi. Apa kata Syekh Al-Albani? Harus terima. Begitu mereka saking cintanya terhadap sunnah Sikap sampai berlebihan begitu. Wa Syekh Al-Albani kata Syekh Abdullah Al-Bukhari tidak ada mengesankan begitu terhadap diri beliau. Dan begitulah mereka saking cintanya kepada sunnah karena Syekh Al-Albani imam min a'lami ahli sunnah termasuk daripada imam dari imam ahli sunnah begitu mereka mensikapi beliau seperti Nabi yang bersabda kalau beliau bicara tetapi ikhwan Ikhwatul kiram barakallahu fiikum. Ketika mereka tak mensyukuri nikmat ini, ketika mereka tak berterima kasih atas nikmat ini, nikmat sunnah, mereka mulai berpikiran rusak, mereka mulai suka berselisih kata beliau. Apa yang terjadi walaupun billah Allah Subhanahu wa taala yu'aqibuhum bil khusrani wal wabali wat tamziq wat tafriq ma la yaqfa ala ahadin Allah hukum mereka Allah hukum mereka dengan kerugian yang besar Allah timpakan ke mereka bala perpecahan kerusakan hatta na'ara ba'duhum ba'dah sampai sesama mereka menyembelih leher saudara. Aljazair, pembantaian besar di sana. Apakah ikhwah berpikir Muslim disembelih kafir? Iya. Muslim disembelih Muslim. Tragedi berdarah Al-Jazair Allah hukum mereka. Ketika mereka mulai meninggalkan ulama, ketika mereka mulai suka berselisih, wa na'udzubillah, mulai muncul di tengah mereka fabada fihimul khilaf wasyiqaq. Para ulama mulai suka berselisih, ribut, cekcok, mulai meremehkan ulama. Allah hukum mereka sampai menyembeli seorang muslim menyembeli saudaranya. Na'ar ba'du ba'da tragedi berdarah jadi sejarah yang tak tersembunyi bagi seorang pun yang pernah tahu tentang tragedi ini. Itu jadi pelajaran ayuhal ikhwah. Itu jadi pelajaran bagi ahli sunnah. Sejarah yang indah terukir di Aljazair terkubur karena ulah mereka mereka yang tidak mau menjauhi fitnah dakwah. Saling bunuh, saling makan daging dan darah saudara. Apa ini para jemaah rahimakumullah? Apa ini kalau bukan hukuman Allah Subhanahu wa taala? Asy-Syaikh Abdullah Mubarak mengatakan ini hukuman yu'aqibuhumullah. Aqaba yu'aqibu hukum, Allah hukum mereka. Beliau menyimpulkan ini hukuman Allah. Siapa yang bilang tidak mungkin itu terjadi di negeri lain selain Aljazair? Sangat mungkin terjadi. Makanya para dakwah memandang ke depan kemaslahatan dan kebesaran dakwah Rasulullah ini Terus kita merasa malu. Kalau bertingkah laku, tidak seperti tingkah laku orang-orang yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai orang-orang yang zahirina alal haq menampakkan kebenaran salafiyun tidak bersikap dan berakhlak seperti mereka harusnya malu Malu kita atas mulut kita, malu atas ulah badan kita, malu atas sikap kita yang gara-gara kita rusak dakwah ini. Malu, ayo, ayo. malu sebagai manusia. Apalagi kita salafiyun yang Allah istimewakan dengan nikmat sunnah ini di tengah rakyat yang jutaan sampai ratusan juta banyaknya Allah nggak karuniakan ke mereka nikmat ini. Kau muslimin, ikhwan fitin, ta'azakumullah. Begitulah memang kalau sudah fitnah didatangi oleh muslim. Indama tanzilul fitnah yadkhul man la ala lahu aslan Wa innama ziyadatun fi shiqaqin aw fi fitnah. Itu sudah penyakit fitnah dakwah. Kalau sudah datang fitnah dakwah, itu pasti masuk ikut serta di dalamnya orang yang nggak ada kaitannya sama sekali. Tapi ikut campur. Ikut campur karena kebodohan. Ini saya tambahkan ke Allah dari apa yang kita rasakan di jalan dakwah ini. Ikut campur karena kebodohan atau ikut campur karena ada ambisi tersembunyi rencana jahatnya atas dakwah ini. Kalau muncul fitnah dakwah, itu enggak yang berkasih saja yang bermasalah. Catat ini para Selalu kata Syekh Abdullah Bukhari, masuk imbrong gak tahu malu. Bukan oh, ahlinya. Berkoar mulutnya tanpa tahu malu bahas apa yang dia tak ada urusan dengannya. Bukan begitu? Ya, Kalau saya mau tanyakan ke diri saya adalah wah sekalian umpamanya munculnya satu masalah baina alim bulan wa alim bulan apa urusan kita Hah? apa urusan kita dengan khilaf ma wafa'a bainahuma apa urusan kita saja kecuali memang karena kebodohan yang gatal mulut nimbrung membahasnya atau ada misi ambisi jahat memanfaatkannya. Itu nanti yang akan saya sampaikan nasihat beliau peringatan hati-hati. Hati-hati ikhwana dari penyusup yang masuk ke dakwah ini mau mengobrak ngabriknya kata beliau. Itu mesti nimbrungnya orang tak ada urusan ini selalu kenapa apa? Sifat semua kita bikin tambah runyam, tambah besar kita itu mesti orang-orang yang nggak ada urusannya, nggak ada dia punya hak mencampurinya, tapi ikut campur dia, wah bukan ahlinya, apa yang terjadi? Kalau orang sedang membahas satu masalah dunia, kita nggak ahlinya, terus kita ikut campur momentari apa terjadi? Kan nambah bingung saja kan? Orang sedang pusing ini aku. Ya, kita nggak punya buta tentang ilmu ini. Orang sedang pening. Mikirkan kenapa ini mobil mogok. Dua orang yang ahli ini sedang memikirkannya. Apa ini sebabnya? Kita nggak pernah tahu mesin warna apa. Terus ikut duduk, terus ngomong. Apa jadinya? Bukan tambah baik. Tambah bercabang pikiran yang para ahli ini nyari solusi dari problema yang dihadapi. Ini orang nggak tahu diri masuk ngomong. Mesin mogok dia komentari mungkin ban kurang angin. Apa jadinya? Ayo loko. Itu yang banyak terjadi di medan dakwah. Nah, itu yang banyak terjadi. Ini kata beliau ini, kalau sudah datang fitnah, masuk ke situ orang nggak ada urusannya sama sekali. Bagaimana mau urusan dia tentang besarnya perkara dakwah ini? Wah dia ditanya definisi sunnah itu apa? Tak tahu. Apa itu sunnah? Lugatan wastilahan. Menurut bahasa, menurut istilah syariat. mahir sunnah? Tak tahu. wah mahir jamaah? Tak tahu. Orang baru kemarin dia masuk mengenal agama ini dengan serius. Tapi subhanallah wa subhanallah wa la Allah wa la quwwata illa billah. Yang begini inilah yang mengomentari problematika dakwah hari ini. Ha, para ahli bahas. Nah, ahli bahas yang suka membahas yang bukan bahasannya Bahas bahasa kita, ibadah bahas keahlian kita, dengan bahas yang bukan urusan kita, yang bukan ahli kita. Apalagi masalah din, baina sunnah wal bid'ah. Nah, kalau membahas antara apa ini sunnah, apa ini bid'ah, bukan sembarang orang itu mengkajinya. Wa baina tauhid wa syirki, antara tauhid itu apa, syirik itu apa? wa bainal khata'i was shawab apa itu yang salah apa itu yang benar itu butuh ilmu ilmu ad-daqiq ilmu serius bukan dibahas menurut saya ikhwan Inilah yang harus diingatkan betul kepada kita sendiri. Syaitan ya jelimet jam. Syaitan itu jalan di jalan kita. Maka berhati-hatilah para jamaah rahimakumullah. Jangan jadi kita Aljazair kedua. Sampai saya menceritakan kisah yang sangat menyayat hati. Salah satu ahli khutbah, ahli khutbah di Aljazair, di al Aljazair. Yang dia berbicara, yang katakan, yuhadzirun an-nas min hadhihi fitnah. Dia memperingatkan manusia dari fitnah yang terjadi di kota itu, di negara itu. Wa yubayyin nasi manhaj salaf, dia jelaskan ke manusia manhaj salaf. Fa arsalu ilayhi risalatan aniskut wa inna qutiya hunjuratuh. Dikirim surat dakwah sama para hizbiyun kepada fasik ini isinya kamu diam atau dipotong tenggorokan. Subhanallah. Fa'abah. Khatib ini enggan mengikuti ancaman itu. Biarkan saja. Terjadi di Al-Ghazali. Apa kata saya berikutnya? Barama an yakhruja min baitihi ila masjidihi liyaktubil jum'ah. Pas hari Jumat itu. Dia keluar dari rumahnya menuju masjid mau khutbah. Umat menunggu. Jalan ketika dia tempuh jalan antara rumah dengan masjid Adrakuhu wa qatau hinjuratahu ma qatau raqabah. Mereka datangi dia, mereka potong tenggorokannya. Bas tenggorokan, tidak sampai putus lehernya sesuai ancaman. Menggelumpur mati, tidak ada berani nyentuhnya bainal masjid wa baiti. Wanas yang gurunahu yajtami'una fil masjid. Orang lagi nunggu nunggu mana ini hati sudah jadi mayat di tengah jalan sesuai ancaman yang disuratkan ke beliau tadi. Sampai Syekh Abdullah Bukhari katakan insya Allah ini bisa fisabilillah. Ternyata para jemaah rahimahumullah, ngeri betul kalau Allah sudah hukum kita. Ha. Ngeri betul. Ini masalah masa depan hakiki. Ini masalah nasib masa depan kita sebagai umat Islam. Sebagai salafi, kita selalu was-was. Wallahi ya Allah, kita selalu was-was. Was-was sepanjang jam perjalanan hari-hari kita dengan satu pertanyaan besar. Salah kita, saya sampai saya mati nanti? Ataukah itu hari ini saja? Kita takut betul para ikhwah. Kalau cuma hari ini kita selfie. hari ini kita sunni, hari ini kita menjadi ahli sunnah wal jamaah, wa besok wal billah mau Allah rubah hati kita. Pertanyaan, tugas berat sebesar ini Apakah bisa kita buat menjadi pertanyaan yang tak terpikirkan dengan menyibukkan dengan fitnah? Menjaga diri kita dari ahli sunnah ini kerja besar, ayo aliakwah. Karena tidak bisa kita pungkiri masih banyak kita hanya menjadi ahli sunnah wal jamaah zalabiyun di lima waktu sholat saja. Mengamalkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam habis itu wahwa laisa bisalatina sudah tidak lagi nampak mana salafinya atau kalau sudah nampak nampak lagi kesalafiannya di Ramadan atau nampak ketika berkumpul dengan teman-temannya berkumpul dengan saudara-saudaranya tapi tidak lagi nampak salafi ketika di rumahnya orang kayak beginilah ngomong dakwah la haula wala quwwata jadi apa dakwah ini ayol Orang begini mengomentari ilmu yang dia pun tak bisa benahi dirinya menjadi salafiyun mahdhah. Salafi yang sebenar-benarnya ketika bersama saudaranya, ketika bersama anak istrinya, ketika sendirinya, ketika berdagangnya dan semuanya dalam amalah dunianya Bukankah begitu? Ahli bahas. Nah, si para juru bahas yang kurang tahu kadar dirinya. Itu yang kayak kayaknya makin hari makin banyak penggemarnya, banyak anggota barunya. Saya bukan bicarakan kita ya, Pak. Tapi ini terjadi dari apa yang kita tahu informasi para doa selebihin ini terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia. Nah, luar biasa. Jadi, kekuatan kiram, barakallahu fikum. Salah satu poin penyebab besarnya fitnah itu seperti saya katakan ke ikhwah sekalian adalah tidak arif dan bijaksananya kita mensikapi kesalahan di antara kita yang terjadi. Ingat kata Syekh, ya kekuatan, wahai saudara-saudaraku, ini perkara penting yang akan kuingatkan ini. Anak mukir, wa dzikra tanfa'ul Aku mau kasih peringatan karena kata Allah peringatan itu berguna bagi orang beriman. Aku mau nyampaikan satu wasiat yang oleh Syekh kami, Syekh Rabi, kata beliau. Rabi bin Hadi al-Madakhali, hafizahullah ta'ala ingatkan. Dan Alhamdulillah, di satu malam di pelajaran daurah para ustaz, Syekh Abdul bukhari di depan kita menelpon Syekh Rabi. Hanya beberapa menit dan ikhwah tahu apa isinya. Syekh hanya berpesan di telepon itu tidak lain kecuali seruan untuk persatuan dakwah ini antara sendiri jauhi perpecahan Bayangkan ya kesempatan yang kita gunakan untuk telepon beliau beliau pesankan itu lain tidak tidak beliau pesankan kita tentang bagaimana masalah lainnya tentang ibadah ini ibadah itu perincian-perincian hukumnya tidak Beliau ingatkan kita biar supaya bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya dan kita harus jaga persatuan dakwah dan jauhi perselisihan dan percekcokan. Luar biasa. Nah, kata beliau yang beliau nasihatkan kepadaku, yang mana beliau inginkan kebaikan kepada kita, kata beliau kesalahan itu al-khafaru waridun minal jami'. Salah itu terjadi di semua kita. Itu terjadi di semua kita. Karena Syekh melihat kalau laporan ke beliau itu selalu salah bulan begini, wah salah bulan begini. Syekh ingatkan ke kita semua para tidak dan para hadirin, itu kata beliau salah itu terjadi dari kita semua. Yang aneh itu ya Allah. Orang nggak punya salah itu aneh. Kalau orang bersalah itu aneh. Seorang ulama, Al-Imam Yahya bin Ma'in, Yahya bin Ma'in, salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah, rahimahullah berkata, "Laisa al-'ajabu mimma yuhaddithu fa yukhti, wa innama al-'ajabu mimma yuhaddithu fa la yukhti." Subhanallah. Kata Imam Yahya bin Ma'in, tidak mengherankan orang menyampaikan hadis salah, tapi yang heran kalau ada orang menyampaikan hadis tak pernah salah. Itu kata Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala. Orang yang menyampaikan hadis salah nggak heran wajar manusia. Tapi kalau ada orang bilang aku menyampaikan hadis dan aku tak pernah salah, itu yang heran kita. Siapa orang ini? Malaikat apa? Ya kuasa firah. Lihat pesan mulia ini, subhanallah. Pesan besar ini, Kemudian kata Syekh Abdul Bukhari wa qala Imam Muslim rahimahullahu taala Imam Muslim berkata fit tamyiz apa kata beliau annahu laisa thamata ta'afun wa in kana mutqinan illa wa yablaq kata Imam Muslim yang kita kenal dengan kitab sahihnya kata beliau tidak ada satu orang pun hafiz hafiz orang yang hafal hadis Walaupun dia muskin, ikhwan atau muskin, itu mantap betul hafalannya. Nggak pernah ada kecuali dia pasti pernah salah. Itu hafidun muskinan. Wah, di kita nggak ada orang hafidun muskinan. Hafidun gelap kita itu. Kita kalau bisa hafal, cepat salah, cepat lupa, campur-campur hafalannya. Ini walaupun muskinan, hafidun muskin. Tidak ada yang tidak pernah salah, selalu ada salah, kata Imam Muslim. Nah, kata bagi, bagi ulama hadis, Tidak heran mereka kalau ada ulama bulan bawakan hadis salah, tidak heran. Loh kok salah enggak? Tapi sempat ada yang bilang, aku bawakan hadis, aku nggak pernah salah. Nah, itu mereka heran. Bohong begitulah maksudnya, bohong ini orang anak pula nggak pernah salah. Masya Allah. Kita tempat salah para ikhwan rahimahullah. Kata kata Syekh wal qata'u Umil lawazimil bashar. Salah itu termasuk hal yang lazim terjadi di manusia. Itu lazim. Kemudian Imam zahabi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Mizan al I'tidal. Di kitab beliau Al-Mizan, beliau ketika menceritakan tentang sejarah hidup Al-Imam Ibnu Abdillah Al-Madini, guru Al-Imam Al-Bukhari. Abdullah Ibnu Al-Madini, Abdullah Ibnu Al-Madini guru Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari sahib sahih Ketika Imam Zahabi menceritakan sejarah guru Imam Bukhari ini, Abdullah bin Al-Madini, yang mana beliau terjatuh dalam fitnah kalkul Quran, fitnah besar yang banyak menimpa para ulama. Apa kata beliau? Kata Imam Zahabi di kitab itu, "Laisa min syartis sifati ayyakuna ma'suman min al-khata'i wal khataya." Kata beliau, bukan syarat seorang itu dianggap sikoh di ilmu hadis? Rajulun sikoh. Bisa diambil hadisnya. Bukan syaratnya dia itu enggak enggak pernah salah, maksum. Enggak, enggak ada itu di, di, di kalangan ulama hadis. Enggak ada itu. Oh, syarat orang sikoh harus orang maksum. Tak pernah kena khotok. Al-khotok di sini kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, khotok dalam periwayatan, salah meriwayatkan hadis. Orang sikoh itu nggak boleh pernah salah meriwayatkan hadis. Begitu pula wal ya, nggak boleh pernah buat dosa. Gak ada itu, gak ada. Abdullah ibni al Madini, Abdullah ibn al Madini, gurunya Imam al Bukhari, ini orang sikoh. Walaupun pernah terjatuh dalam salah, dalam kekeliruan besar beliau, tapi beliau sikoh karena nggak bisa kalau seorang tikok harus sudah pernah punya salah. Siapa yang bisa kita dapati orang begitu? Di mana? Atau ada yang bisa kasih contoh para ikhwah saya mau tanyakan. Coba telusuri, nggak seorang sekarang nggak ada, makin nggak dapat ya orang bukan salah. Cari-cari dari kitab ulama dulu, dari kutubur rijal, cari-cari dikorek-korek informasi siapa tokoh dunia ini nggak punya salah Siapa? Ayuhal ikhwatal kiram. Barakallahu fiikum. Tidak ada, tidak ada. Nggak usah kita-kita, nggak usah manusia-manusia biasa. Hatta Rasulullah manusia istimewa utusan Allah. Beliau punya salah. Yang salah beliau ditegur Allah. Itulah makna kemaksuman beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Siapa sih? Hah? Itu min bin basar. Itu memang sudah termasuk keharusan bagi seorang hamba punya salah. Manusia memang selalu punya salah. Yang tak boleh itu kata Syekh Abdullah Bukhari walakinnal muharramu ayat ayastamirra fil dambi Itu yang haram. Udah salah terus-terusan buat salah. Itu baru merusak mutu seseorang itu derajatnya bisa turun. Tapi kalau cuma bersalah dia, itu pun di salah besar kali kah? Atau salah yang mungkin masih banyak malas kemungkinan ini, kemungkinan itu, atau mungkin salah kata Yanu. Mungkin kalau besok ditanya sama si bulan sana, nggak salah pula malah katanya. Tentu dakwa lebih ringan dibanding yang nyata salah, salah besar, tapi terus dia bertobat darinya. Sudah tak dianggap lagi salah itu pada dirinya. Itu salah dalam agama. Kita bicara agama. Tentu lebih mutu bawahan lagi kalau perkara salah urusan dunia. Salah kata si bulan, gak salah kata si anda. Hakala Salah tergantung siapa menilai. penilaian yang sifatnya nisbi. Nisbi tidak hakiki. Tergantung siapa menilai. Terus kita mau memponis habis orang ini yang salah. Hah? Ditambah kadang salahnya salah yang sifatnya seperti tadi terus kita ponis habis. Huwa rajulun sayyun wa kadzabun wa dan seterusnya. Ini orang jahat, penipu, ini pembohong besar, wah ini dajjal malah digelari, begitu. Ikhwah, walaupun bahkan salah besar, nanti ibu akan terkejut melihat contoh yang beliau sampaikan, itu pun tidak hak untuk kita sembarangan langsung mensikapi orang ini, ulama ini, tidak patut itu kata beliau. Apalagi dia seorang jadi alim min ulama sunnah yu'raf sunniyatihi dikenal dengan kesunahannya, dikenal dengan iltizamnya, berpegangnya kepada sunnah, dikenal dengan penghormatannya terhadap sunnah, dakwahnya kepada sunnah. Kok bisa terkubur semua itu dari sisi orang tadi, si alim tadi, gara-gara salah. ya kuat Anda mau cari orang nggak salah. Subhanallah. Nanti lihat contoh, engkau baru terkejut. Saya pribadi merasakan, disitulah bedanya kita ngambil ilmu dari depan ulama. Memang panjang pandangan mereka, luas ilmunya dari yang kita tahu. Jauh memang. Sekarang, ikhwan bidina azakumullah, langsung saya bawakan contoh. Syekh bilang apa? Kesalahan-kesalahan ini kata beliau, warid ayuhal ahibbah, terjadi wahai orang yang saya cintai, kalian semua kata Syekh di depan kita. Ikhwah saladi, Bahkan biar tahu kata beliau kesalahan itu bahkan terjadi dari salahul ummah as-salihah dari salah salih bahkan bahkan kesalahan itu kata beliau nyata-nyata menentang sunnah bukan lagi dua pendapat yang berbeda dalam arti ini ada dalil ini ada dalil nyata menentang sunnah Untunglah nggak kita yang menyikapi salah itu. Kalau nggak udah habis lah ulama ini yang salah nyata tentang sunnah. Siapa? Contoh pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mimma akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi riwayat Imam Muslim dalam sahihnya Rasulullah bersabda la takhuddu lailatal jum'ati biqiyamin wala yawma bisiyamin Hai kaum muslimin, jangan kalian khususkan malam Jumat itu sholat malam tahajud, kata Syekh. Maksud sholat malam kata beliau tahajud. Dan jangan kalian khususkan hari Jumat berpuasa sunat. Hadis Muslim. Sudah jelas kan ini larangan. Wajib jelas. Tetapi ikhwah tahu عندما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو من الأئمة المتثبتين المتثبتين ورأس في السنة kata Syekh. Siapa tak tahu Imam Malik? Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, Malik bin Anas. Ada yang kenal? Ditanya sama beliau, Ya Imam, apa hukum mengkhususkan sholat malam di malam Jumat dan puasa di siang hari Jumat? Maka apa kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala? al Malik berkata, Ma'aliktu tuah yanha anhu, innahu minal kurbat. Aku nggak tahu ada yang melarang amalan itu. Itu termasuk amal bagus itu. Alhamdulillah kita nggak hidup di zaman itu. Kalau dengan tingkah kayak ini, apa nggak habis Imam Malik? Apa nggak dibilang paus Imam ini? Hah? Sama mulut-mulut kita. Bodoh. Habis bilang ini dia tetap gitu. Tinggalkan majelisnya. Kalau sempat model kita dengan akhlak hari ini hidup di zaman itu, habis ini Imam Malik. Telanjang sudah dicakapinya, dibibirkannya, dicacapkannya ke ketikohannya goblok, ya kan? Habis melarang, dia bilang ini tidak ada yang melarang. Ini termasuk minal kurban termasuk amalan mendekatkan diri ke Allah. Habis dah, syukurlah model generasi macam ini, tingkah kita ini hidup zaman itu. Lupa, hilang bisa bahayanya Imam Malik itu. Imam Darul Hijrah Sahibul Muwaffaq. Yang punya kita kalau muwaffaq Malik. Imam besar, subhanallah imam besar empat dari salah satu imam madhab bisa ngomong begitu itu. Nabi dengan hadis sahih riwayat Muslim bilang melarang. Imam Malik bilang nggak ada yang larang. Aku menganggap itu termasuk ibadah mendekatkan diri ke Allah. Salah apa betul kata Imam Malik kata Syekh? Salah. Tapi ayo ikhwatal kiram barakallahu fikum. Coba lihat komentar ulama yang beradab. Yang bukan kayak lisan kita yang tak punya adab sama orang berilmu. Tengok komentar ba'du ahli ilm indama naqalu kalam Malik. Ketika mereka menukilkan cakap Imam Malik, apa kata mereka? Subhanallah, rahimallahu Malik. Semoga Allah merahmati Imam Malik الإمام مالك نطق فقال فالسنة فالسنة أولى بالاتباع Memang nggak bisa ngargain orang ber, bermutu, itu orang bermutu juga, betul. Kalau orang nggak bermutu, nggak pandai dia menghargai orang bermutu. Betul itu, itu betul itu kata pepatah. Yang bisa menghargai orang berilmu, orang berilmu juga. Yang bisa menghormati yang bisa meletakkan di posisinya orang berilmu itu orang berilmu juga si bodoh nggak bisa apa kata ahli ilmu ketika mendengar cakap Imam Malik semoga Allah rahmati Imam Malik dia berbicara dia menyelisihi sunnah sunnah lebih patut untuk diikut titik sopan selesai ya salah Sunnah lebih patut diikut. halus bukan malik bodoh. Wallah cakap-cakap bodoh dari orang bodoh. Kalau di kita habis sudah imam ini. Ya. Hah? Ah, imam apa ini? Masa imam mazhab dari empat salah satu empat imam mazhab tak tahu hadis muslim katanya. Hah? Ini kan ada ilmu ini ah, habis sudah. Nah, tenggelam di dasar lautan sana. Dia yang pakai <laughs> Hari ini begitu. Imam dari hijrah tidak jikir ulama melihat komentar itu, melihat mereka katakan beliau bicara, beliau salah, sunnah lebih patut diikut dari cakap beliau. Sebagai mereka berkata memberikan kemungkinan kemungkinan baik. Ada yang bilang mungkin belum sampai hadis itu ke beliau. Subhanallah, santun sopan ya kuat. Beda sama mulut kita hari ini. Beda. Santun sopan. Memang yang bisa menghargai orang bermutu, orang bermutu juga. Tidak bisa menghargai orang bermutu, orang bodoh yang tak punya mutu. Tidak bisa. Nah, Ternyuh kita dengar contoh pertama baru. Kesalahan fatal itu kan bukan cuma ngambil pendapat lemah dari pendapat kuat, bukan kan? pendapat tentang sunnah nyata, tapi lihat komentar ulama terhadap salah itu. Rahimahullahu Malik, nataqa fahalatu sunnata fasunnatu sunnatu awla bil ittiba'. Sejuk hati ya Subhanallah. Subhanallah. Tidak runtuh tingginya nilai Malik bin Anas sebagai ulama Darul Hijrah, ulama kota Madinah, nggak runtuh tenggelam di dasar laut dengan kesalahan fatal itu. Tidak, karena manusia memang tempat salah. Ya sudah tinggalkan kata beliau ambil kata kalimat Malik. Kata Malik tinggalkan ambil kata Rasulullah. Bukan sebagai orang bilang aku mau Imam Malik sajalah kalau begitu tidak. Wah ada kata kata beliau salah ini. Dibedah habis oleh Ibnu Taimiyah mensikapi kesalahan ulama terus mau mengikut buta kesalahan itu. Mereka pahala, mereka mujtahid, kita kan tidak, ya berdosa kita ikutnya. Itu contoh pertama. Fatal menyebut, saya mau ingatkan ke ikhwah, fatalkan salahnya, tapi lihat sikap ulama atas salah beliau. Santun tetap menjunjung tinggi derajatnya sebagai alim min ulama sunnah. Nggak terus merasa berubah posisi. Wah, kesempatan jatuhkan dia. Aku mau naik. Hah? Mau geser, ya. Mau geser kedudukan Malik bin Anas? Iya. Mereka tahu diri siapalah kami di depan beliau. Walau salah sepatah itu, malah memberi kemungkinan sampai habis sama beliau. Mungkin aja. Baik sangka nengok mutu beliau ulama besar semulia ini, tak mungkin dia sengaja menentang hadis. Nah begitu mereka. Dikasih kemungkinan baik. Karena nengok mutu beliau dalam bab sunnah luar biasa. Luar biasa betul ya. Tidak ada yang tidak kenal Imam Malik. Jadi dikasih kemungkinan mungkin belum sampainya hadis itu. Karena ada baik sangka kita tak mungkin dia lawan hadis itu. Tidak pandai kita begini, kok. Tidak pandai kita begini terhadap kesalahan ulama hari ini atau saudara kita hari ini yang dia dikenal salafi, dia dikenal sunni atau dikenal lebih dari itu. Tidak bisa kita baik sangka kalau ada salah dari dia dalam bab agama ini. Atau kita kasih ujur dia, tapi langsung disembelih saja. Tidak ada ampun sudah. Cinta-cinta. cinta. Tak butuh, tak cukup sembelih. Bila pun cinta, punah bila pun. Baru puas Memang sakit betul, bodoh betul memang. Memang tak bisa menghargai orang bermutu kecuali orang bermutu. Contoh kedua. Al-Hadis yang dikeluarkan oleh imam-imam di kitab Sunan. Al-Muqarrab bis Sunani wal Masanid wal muwatta wa ghairi dzalik. Contoh-contoh yang dikeluarkan oleh imam-imam dalam kitab Musnad, kitab Sunan, kitab Muwatta dan selainnya kata Syekh Abdullah Bukhari Rahimahullah taala tentang sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya wal hadis maktub di kitab Bulughul Maram misalnya Ikhwan boleh lihat di kitab Bulughul Maram hadis ini ada maujud ini hadis kedua ini yang di awal halaman depan ada masalah bab air. Rasul kan ditanya tentang ma'il bahri, warudu min ma'il bahri. Ditanya tentang air laut. Bagaimana hukum beruduk dengan air laut? Apa jawab Rasulullah? Suci gak air ini kan begitu ini masalahnya. Bisa nggak beruduk? Rasulullah bersabda, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu suci airnya, halal bangkainya, halal. Boleh beruntukan. Suci airnya, halal bangkainya. Telah sahih ikhwana dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi dua sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abdullah bin Amr bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dua sahabat ya. Kalau tadi Imam Malik bukan sahabat, ini sahabat ini. Murid Nabi. Sahih dari beliau keduanya annahuma kana la yujizanil wudu min al-bahri wa annahu la yujizul wudu min ma'il bahri. Sahih riwayat dari keduanya, keduanya enggak bolehkan berwudu dari air laut dan siapa berwudu juga dengan air laut tidak sah wudunya. Melawan hadis enggak? Melawan hadis ya. Hadis bahkan teks hadisnya nanya bab wudu pula. Apa hukumnya wudu dari air laut ya Rasul? Ya suci. Bangkinya halal. Dua sahabat ini bilang, tidak boleh. Kalau berani berwudu, wudumu batal. Ikhwah, coba buang dua nama ini. Mungkin agak takut orang ini kalau dengar nama sahabat ya, kalau orang hari ini. Ada orang bilang, katanya nggak boleh setelah hadis itu dibawakan, nggak boleh berwudu itu pakai air laut. Nabi bilang begini. Nah, coba dengar komentar orang hari ini. Ah, habis sudah orang ini. Ah, sudah selesai, sudah selesai. Mungkin kalau disebutkan nama sahabatnya agak bingung dia kan. Ya kuana rahimahumullah. Bagaimana ini? Coba lihat. Begitu nyata penentangan terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua sahabat. Rasul boleh bilang yang dua ini tidak boleh bukan masalah dua pendapat yang bisa diambil salah satu ini. Subhanallah, subhanallah, kesalahan fatal. Seperti dibuat oleh imam Malik tadi, fatal. Tapi ya Allah, coba lihat apa kata Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamrid. Begitu pula dalam kitab Al-Istizkar ketika menukilkan cakap kedua sahabat mulia ini yang melarang beruduk dengan air laut dan berkata tidak sah beruduk darinya apa kata Imam Ibn Abdul Bar iya. orang bermutu hanya bisa dihargai orang bermutu apa kata beliau walam yuwafiqhuma ala zalil ahadun halas cukup itu komentar Imam Ibn Abdul Bar Padahal kalau ukuran salah itu, kalau mau dibantai udah sah kali sudah. Hah. Kalau dibantai orang itu udah ada alat aja alasannya. Tapi kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau tadi, walam diwafir fi dzalika ala dzalika ahadun. Tidak ada yang sepakat dengan keduanya seorang pun dari sahabat lainnya. Selesai. Selesai. Hmm? ada yang menyepakati keduanya, seorang pun dari sahabat. Cuma berdua aja mereka ngomong gitu. Habis. Berarti kan tidak usah diikut kesimpulan Sahabat sekian banyak, nggak cocok sama keduanya. Selesai. Nggak harus dicincang-cincang itu. Dibanting-banting kedua sahabat ini, dimaki. Manusia bodoh misalnya. Sahabat apa ini? Siapa itu? Rupanya tua berani kali ngomong gitu. Abdullah bin Umar ibn Khattab. Subhanallah sahabat yang begitu hebatnya terkenal mengikuti sunnah Nabi. Itu dikenal itu. Itu dikenal betul tuan. Sahabat yang paling kuat gigi mengikuti sunnah Nabi. Spesial dikenal, bayangkan itu. Tapi dalam hal ini bisanya dia selisih sunnah Nabi. Kemungkinan diberi ulama seperti tadi. Dia kan bukan 24 jam sama Nabi. Mungkin Nabi sabda di satu tempat, di sini dia tak dengar. Nggak dengarnya hadis itu. Nggak mesti dengar. Sama seperti seorang alim, ulama, ustaz. Nggak mesti serba tahu. Nggak usah terkejut kalau ada seorang alim, apalagi cuma ustaz bilang, saya nggak tahu. Aku nggak tahu ya. Ya. Ah, berarti bodoh dia Subhanallah. Al-Imam Malik kata muridnya kalau ku tulis dari beliau semua bilang nggak tahu. Itu buku tulisanku sekian persen ini aku tak tahu, aku tak tahu kata Malik aku tak tahu, aku tak tahu. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Kalau ku tulis semuanya. Begitu loh misalnya ya buah. Jangan terkejut kok oh, Ibnu Umar sehebat itu mutu kapasitasnya dalam hal sunnah Nabi termasuk rawi terbanyak dalam meriwayatkan hadis Nabi Begitu pula Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, namanya manusia. Apa semua hadis Nabi terekamnya? Tidak. Mungkin dia tidak tahunya hadis itu. Dia fatwakan yang lainnya. Hah? Kenapa nggak kasih kemungkinan bayar begitu? Ya. Kenapa kok di dilumat habis misalnya dua sahabat ini? Dikunyah-kunyah habis, dipijak-pijak harga dirinya. Begitu. Sahabat ini nggak patut dimuliakan melawan hadis rupanya ini itu sudah melambung melayang terbang sudah nama baik ini. Eh, begitu Memang sekali lagi saya katakan yang bisa menghargai orang bermutu cuma orang bermutu. Nah, kalau tidak bisa, ya ini contoh kedua subhanallah. sunnah kalau lebih tercinta adalah sehat. Sunnah lebih Masjid ikut. tahu tak usah kasih nasi kedua orang ini. Dua sahabat mulia ini adalah guru-guru umat Islam. Kok terus lantang kali mulut bicara kan ya kayak Imam Malik tadi. Terakhir gua kalau punya penyakit begitu kita mau cari orang sempurna. Tinggal adalah gali dalam-dalam sumur 10 meter masuk untuk atasnya selesai antum tidak akan ketemu lagi orang salah di dunia ini karena cuma sendiri di lubang sumur itu antum mau cari orang yang begitu idealnya ulama begitu sempurnanya begitu oh ya harusnya kan begini dia harusnya kan begini ngomongnya harus antum mau dapat orang begitu nggak ada nggak ada Makanya kalau udah nggak tahan lihat orang salah misalnya, aku mau cari yang tak salah dari sumur tadi ya. Setelah nyemplung semua orang tutup atasnya. Antum nggak ketemu lagi orang salah itu. Nah, masuk akal saja. Mau hidup di dunia tapi tak mau dan tak bisa terima orang punya salah. Itu kalau ia salah kayak yang tadi ini, kayak imam-imam besar ini jelas salah sekali ya padahal. Apalagi sempat salamnya enggak sampai sepakal itu. Syekh fatwa begini ada dalil, Syekh fatwa begini ada dalil. Loh, enggak sampai dicincang habis yang ambil fatwa ini. Ini kan jelas enggak ada dalil. Ini fatwa kosong ini, melawan dalil. Tapi enggak begitu disikapi ulama-ulama besar tadi, Imam Malik, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin, Ibn Umar bin Al-Khattab, dihormati. Ikhwan, sebelum saya lanjutkan ke contoh berikutnya, ada peringatan syekh. Sebetulnya setelah ini peringatan kalau diurutkan dari transkrip yang saya tulis ini. Kata siapa? Sikap ini bukan kita tunjukkan ke sembarang orang bersalah enggak. Yang kita kasih maaf. Ini ke sunnah yang kita tahu kuatnya dia ke sunnah, cintanya ke sunnah. Kalau yang buat orang sembarangan tukang buat salah, ya gak gini lah sikap kita. Hah? Ini kan sikap ini untuk mereka yang terkenal mutunya di sunnah. Nah kalau yang buat ngomong begini misalnya seperti yang ikhwan pernah dengar Rasulullah berkata kalau masuk lalat ke dalam gelas salah seorang kalian celupkan. Buang. Karena salah satu sayapnya ada racun, satunya penawar. Apa kata mereka-mereka? Nah, manusia-manusia bodoh. Ah, joroklah itu. Aku mau dengar kata dokter kafir buang semua, hukuman. Apalagi itu tak kita pula. Mungkin dia nggak tahu hadis. Oh enggak lah itu kita toko itu ya kuat. Saya ngomong ini, Ikhwana, ini seperti kata Syekh tadi, ke semua orang kita begitu? Tapi ada pula lucunya. Kalau sama selebihin yang dia tahu untuk sunnahnya, ikhtisau nabi sunnah, tidak ampun, tidak ada ampun. Punya, kalau tahu salah. Tapi sama orang yang jelas jahilnya, tidak tahu sunnah wala bahasa. Tolerannya begitu tinggi, subhanallah. Wah, luar biasa. Hah? Nyata salah ini. Dikasih hadis tidak? Sudah. Tapi kok kamu masih juga sama dia? Orang datang tentang hadis orang ini semua. Iya, mana tahu besok diterima. Itu sama enggak? sama nggak sih, sama sih. Belum pernah dia berani cakap, belum pernah dia berani tegur, baru sama merokok, bukan nengok lagi. Merokok dari jauh, dia sudah bilang, iya udah mas. habis. Tangan kubur dalam darah. Hmm. Nampak, nampak, nggak ada ini. Nampak, sebab al mahad bodoh murni sudah. Nampak. Alur juga kalau buat begini, ya tidak ada ampunnya kuat. Tidak ada. Kau tahu kan riwayat yang sering disampaikan di majlis? Dan riwayat itu kita pelajari kemarin dengan Syekh Abdullah Salbik. Habibullah Ta'ala ketika kita belajar sama beliau Sunan Ibnu Majah. Riwayat bagaimana Ibnu Umar tak mau ngajak bicara anaknya. Ketika menyampaikan satu riwayat hadis Rasulullah SAW bilang jangan larang istri-istri itu keluar ke masjid. Katanya aku larang mereka. Langsung tak dicakapinya sampai mati. Karena dia tahu ini bukan nggak tahu bahaya. Ini melawan ini kan itu. Kalau ini kan bukan, bukan melawan. Lain kasus. Hadis ngomong gini, beliau ditanya, nggak disampaikan hadis itu ke beliau. Imam Malik bilang, aku nggak tahu yang marah. Dan aku tahu itu amalan baik, sholat, dia solat sholat malam malam Jumat puasa di siang. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Umar bin Al-Khattab juga ada bilang, Rasulullah bilang boleh ini. Cuma ditanya apa hukumnya berwudu dari air laut? Enggak boleh kata keduanya. Bukan disampaikan harus tetap dilawan beda. Ya. Cobalah bedakan itu ya Allah. Seharusnya sama ahlu sunnah itu ruhana ubainahum. Sama umat Islam aja ruhama ubainahum. Apalagi sama ahlu sunnah lebih ruhama bainah. Di situ yang tak taat. Wallahi wallahi di situ yang mulai tak ada, Dan ada yang berusaha untuk meniadakannya. Mudah-mudahan saya salah juga. Mudah-mudahan salah sangka. Wastafirullah ta'ala. Wastafirullah ta'ala. Ada yang mengusahakannya supaya tidak ada sifat ini. Sesama ahli sunnah itu kita hajar saja. Masya Allah. Padahal benar orang yang muqtasim di sunnah. Iltizamnya kuat dengan sunnah. Amalnya bagus. Sabarnya dengan rongrongan orang dia kuat sekali. Sabar dengan sunnah. Ma'ruf. Rajulun kali orang baik. Tapi satu ada nampak salahnya hukumannya kayak mau dia bawanya ke udara sana dengan pesawat terus dilepaskannya ke bumi biar hancur lebur bukan cuma mau dibunuh dileburkan aja lagi Syekh Abdullah Bukhari bilang dalam nasihat ini apa ada kalimat Allah bin hadas ada kalimat lebih jelas dari ini kata Syekh saya pun hari ini nanya ke Eko ini apa ada kalimat Allah bin hadas saya yang mendengar dari Syekh itu jawab tidak ada. Jelas sekali ya Syekh dalam hati kita. Saya rasa sudah jelas ini karena Syekh bilang saya tidak ingin nanti ada belok-belokkan ini kata dia. Masih ada nggak paham salah sudah. Hah? Masih ada nggak ngerti? Masih ada oh mungkin maksudnya oh ah sudah tidak tahu. Terutama ini saksi. Kalau ada yang cakap macam-macam ya, tarikkan dia, pasangkan di telinga dari kamu ini ya. Hah? Rekaman ini saksi, nasihat ini harus sampai apa adanya ke manusia. Ini amanah ilmu yang harus saya sampaikan dan harus tepuk sampaikan. Kalau ada yang mempertentangkan rekaman ini, ah, ceramah ini, kajian ini, maksudnya ini, ini, ah, rekaman ini jadi saksi. Suruh kita. Nah, kalau ada lupa, apalagi lupa, daripada antum menyebutkan telinga, bergoyang-goyang kaki dengan musik-musik di jalanan, pasang lukman di telinga, dengar-dengar sering-sering nasihat ini. Karena ini bukan gampang menerapkannya. Dulu eh, Syekh Abdullah Bukhari eh, eh, hadis Allah sudah sampaikan nasihat juga berkenaan ini. Tapi tidak selesai, datang lagi beliau itu lagi. Masya Allah. Beliau ngomong lagi, entah tahun depan Allah wa'alaikum. Kalau gitu lagi entah bagaimana sudah. Ternyata menerapkan sulit ya. Menganggukkannya gampang. Maka kepada ekwa, dua contoh inilah kiranya untuk sesi pertama ini di kajian kita hari ini, daurah ini dapat saya sampaikan. Uh, eh, insya Allah waktu kira-kira 45 menit ini bisa kuah manfaatkan untuk istirahat atau mungkin makan siang nanti ba'dal ada zuhur setelah sholat sunat kita langsung mulai lagi sehingga kita bisa menyelesaikan daurah ini tidak terlalu sulit sebelum asar kita bisa selesai insyaallah taala nah karena semula kita ingin cukupkan sampai setengah hari tapi nasihat ini begitu banyak ini sudah saya nukil ke ikhwah Ya saya sarikan ini. Rekaman langsung dari daurah itu ada bagi yang bisa berbahasa Arab. Betul nggak? Mungkin ada yang gitu nanti bunyi. Udah membantu kepala dan hati Betul nggak itu maksud saya dari kata Ustaz itu? nah, usah banyak cakap ya. Rekamannya ada. Tinggal berlutut aja. Canggih sekarang nih dari HP ke HP. Kita bluetoothkan ke HP-nya. Kau dengar baik-baik itu. Atau kau cari kalau tak bisa bahasa Arab, bilang kau cari siapa jago bahasa Arab, suruh terjemahkan. Biar kau baca-baca dulu. Nah. nah, coba jangan ada bunyi begitu. Apa gitu? tak maksud syekh. Dia bunyi gitu aja. Sudah, kau begitu ya. Bilang, oh iya, ada rekaman aslinya. Karena harus saya karena di kemarin ya, kuat Itu saya sediakan saya rekam khusus itu di handphone supaya bisa kita dengarkan kita transkrip. Jadi masih ada. Kalau yang butuh aslinya hari ini kita dapat. Nah, suara langsung Syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari. Habibullah taala. Yang beliau hari ini masih menjadi dosen di Fakultas Islam Madinah. Demikianlah para ikhwah, karena banyak ini. Tercatat dari transkrip yang saya lakukan kemarin sebelum kembali ke Medan ini di buku tulis ini ada bolak-balik, timbal-balik lima lembar. Jadi kita harus baca satu-satu. Itu dasar yang saya ambil indikasi daripada bahasa syir itu. Karena kita baca satu-satu nggak cukup waktu dua hari daurah. Nah, itu baru satu pertemuan. Di pertemuan berikutnya juga sama, sekitar empat lembar. Jadi 9 atau sampai 10 lembar itu. Bolak-balik buku tulis tentu butuh waktu dahulu yang panjang kalau kita baca per kalimat dari cakap beliau. Semula saya ingin begitu, supaya jangan ada yang cakap tadi. Dari hati-hati yang mengeras ibarat batu dan kepala-kepala yang membeku yang dengan nasihat walaupun Nasihat yang demikian tulus dari ulama mulia. Insya Allah beliau ala sunnah. Nah, diakui keilmuannya. Diakui keilmuannya insya Allah. Itu tidak berbening. Hati yang membatu, kepala yang membeku. Mungkin akan digunakan tulus seperti yang disebut tadi. Apa iya gitu maksud Syekh? Bukan bisa jawab ya. Bilang kalau mau betul tahu betul begitu maksud Syekh, dengar langsung aslinya itu yang baik. Dan nggak perlu ikut mengulang jam, memundurkan ke hari yang lalu untuk ikut hadir. Rekaman nggak ada. Jangan bilang, oh cuma saya harus cuma langsung saya nggak hadir. Oh nggak usah, nggak usah. Rekamannya ada. Nafsan min kalami. Nas catat syekh langsung nikmat dia tergugah itu, Nangis kok. Sampai beberapa dari kalimat-kalimat syekh itu meneteskan air mata kita. Dari nasihat Merinding kudu kita, mendengarnya. Menetes air mata kita. Melihat kalimat yang beliau sampaikan begitu benarnya fenomena yang ada dan begitu betul-betul menggugah hati kita. Itulah beliau alim rabbani insyaallah. Jadi demikianlah ikhwan lanjutan dari contoh contohnya akan kita bahas ba'da dhuhr insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi faedah atas pertemuan pertama ini dan insyaallah memudahkan kita untuk melanjutkannya ba'da dhuhr nanti. Wa taala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum alaikum warahmatullahi